Wa Allah tabaraka wa ta'ala wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan Muhammad, ya Rabb, tambahkan kepadaku ilmu. Wa Allah tabaraka wa ta'ala يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa, beberapa derajat dan masih banyak sekali ayat-ayat dari Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan keutamaan dari ilmu itu sendiri. Innama Allah min ibadihi ulama Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Sehingga setelah kita mengetahui dalil-dalil dari Al-Qur'an kita berusaha untuk semangat dalam mencari ilmu. Rasulullah SAW sebagai panutan orang yang terbaik bahkan orang yang terbaik di antara makhluk ana sayyidun nas yaumil qiyamah hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala awal Bukhari Muslim saya adalah pembesar manusia nanti pada yaumil qiyamah beliau masih meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbi zidni ilma ya rab tambahkan kepadaku ilmu Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilm faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir Sesungguhnya para anbiya tidak meninggalkan dirham wala dinar tidak meninggalkan mata uang innama warasul ilm Tapi para anbiya mereka hanya mewariskan ilmu Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tadi, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Dan orang-orang yang berilmu, Allah akan berikan kedudukannya sampai meninggal. Bahkan namanya tersebut insya Allah sampai yang kiamah kita lihat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Thawri, Imam Sa'id bin Rahawai, dan lain sebagainya. Karena mereka berusaha untuk mencari ilmu dan semangat untuk mengamalkan ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan keindahan bagi mereka Terus kaum muslimin menyebut menyebutnya. Nah, lain halnya dengan orang-orang yang mengumpulkan harta benda. Seperti Firaun, seperti Qarun, seperti Haman yang tidak ada lain kecuali kehinaan. Oleh karena itulah mereka para ulama terdahulu betul-betul semangat di dalam mencari ilmu di antara para ulama yang mereka betul-betul semangat dalam cari ilmu. Seperti Imam Ahmad bin Ibrahim bin Hasan al qanai yang beliau baru memulai mencari ilmu ketika berumur 30 tahun. Namun dengan semangat yang tinggi, dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam seharinya bisa menghafal 400 baris sekitar satu setengah juz setiap hari. Kita juga melihat bagaimana Ali bin Aqil Al-Hambali min ulama Al-Hanabilah termasuk ulama Hanabilah. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan min kail alam termasuk orang yang paling pandai di muka bumi ini. Nah, beliau bisa mengarang Al-Funun. Judulnya Al-Funun dalam 800 jilid. Nah, 800 jilid tidak tanggung-tanggung. Wa Imam Abi Hatim Ar-Razi bisa mengarang kitab Al-Musnad dalam seribu jilid. Wa Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau bisa mengarang setiap harinya 40 lembar setiap hari. Berapa sudah para ulama yang mereka mengarang buku-buku. Mereka menghibahkan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa Imam Al-Baihaqi kadzalik. Beliau mengarang enam dalam karangan sekitar seribu karangan yang semuanya tidak ada tandingan bagaimana keindahan keindahan penukilan yang diambil dari Imam al baihaqi dalam seribu enam jilid. Wa Syekhul Islam Taimiyah yang beliau bisa mengarang akidah wasitiyah dari badal asr sampai maghrib penuh dengan dalil kitab sunnah minhaj sunnah tidak ada marajih kecuali kitab dan sunnah. Demikian pula kata para ulama yang orang-orang demikian ini tadi tidak mungkin bisa mengarang kecuali karena banyaknya ilmu. Nah, wa Imam Ahmad bin Hanbal qala hafidtu alfa alfa hadis. Saya hafal satu juta hadis. Tidak ada tandingannya. Nah, wa وأيضا Imam Ibn Kadir, Ismail bin Umar Abu Fida beliau hafal nah musnad Imam Ahmad yang kalau antum lihat nah hakala panjangnya ini dihafal oleh Imam Ibn Kathir sehingga dalam tafsir Ibn Kathir mayoritas diambil dari musnad Imam Ahmad hafal. Masih banyak para a'immah. Imam Bukhari hafal 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis Baik. Namun demikian masih setiap hari khatam Al-Quranul Karim. Setiap hari khatam Al-Quranul Karim. Selain hafal 6, 100 ribu hadis sahih dan 200 ribu hadis Baik. Setiap hari masih khatam al quran Karim. Imam Syafi'i juga demikian. Setiap hari khatam al quran Karim. Luar biasa. Kalau kita lihat para imam terdahulu. Maka dengan melihat bagaimana para imam yang terdahulu tentunya kita lebih semangat karena fitnah semakin lama semakin besar khairun nasarni Thumma alladhina yalunahum. Thumma alladhina yalunahum. Nah, sebaik-baik manusia adalah masaku. Dan masa setelahnya, masa setelahnya. Ya, semakin akhir zaman, maka akan semakin banyak fitnah-fitnah terjadi. Dan fitnah-fitnah ini tidak akan bisa terkendalikan kecuali dengan ilmu. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yusra alaihim. Inna fi dzalika rahmatan wa dhikra liqaumin minun. Apakah mereka tidak cukup dengan apa-apa yang kami turunkan kepada mereka? Itu kitab Allah. wa sunnah Rasulullah SAW. Yang dalamnya itu adalah rahmah dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Cukup dengan kitab wa sunnah. Membantah firqah-firqah ad-dalah membantah musuh-musuh Islam dengan kitab dan sunnah. Dan ini harus betul-betul kita terangkan dalam diri kita. Ismail bin Ayyash yang beliau ketika memberikan tahdid, membawakan hadis-hadis kepada umat tidak pernah membawa kitab. Semua keluar dari hafalannya. Bukan sebagaimana sekarang setiap kali pidato mungkin penuh. Nah, dengan buah kitab atau membaca nah dari lembaran-lembaran yang telah ia tulis sebelumnya. Tidak. Inilah para imam terdahulu yang betul-betul menguasai ilmu. Ayo ikhwah, hamilakumullah jami'ah. Kemudian keutamaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah SAW, "Man ata la masjid hada la ya'ti illa bi khair yata'allamu ayu 'allimu fahuwa bi manzilah al-mujahid fi sabilillah. Barang siapa yang datang ke masjid ini tidak menginginkan kecuali kebaikan belajar atau mengajar kecuali kedudukannya seperti mujahid fi sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan lain kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Keutamaan yang besar bagi pencari ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Fadlul alim al abid ka fadlil qamar ala sa'il kawakib hadis Abi Darda Allah termini Nah, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah bagaikan bulan dengan seluruh bintang-bintang. Di mana dengan satu bulan ini bisa menerangi umat beda dengan bintang-bintang. Orang-orang yang ahli ibadah yang mereka itu bermanfaat untuk diri-diri mereka. Orang yang alim ilmunya bisa bermanfaat untuk seluruh umat. Nah, oleh karena itulah Allah nyatakan innama yakhsyallah min ibadil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Maka harus kita husnudzan kepada para ulama. Nah, jangan sampai seperti mereka orang-orang Yahud, orang-orang Nasara yang mereka melecehkan ulama-ulama mereka. Bahkan suriyun. Orang-orang suriyun berusaha untuk menghina para ulama ahli sunnah wal jamaah. Karena dengan menghina para ulama ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin tidak percaya lagi. Kemudian tidak mengambil ilmunya. Kita lihat Syekhuna Mukbil bin Hadi al-Wadi rahmatullahi taala alaih yang beliau tidak pernah minta minta ke sana kemari tidak pernah kalaupun mereka punya dalil bahwa sebenarnya Syekh Mufid memberikan tazkiyah kepada orang yang minta-minta tadi harus dilihat bahwa memang ada orang ya Syekh daerah saya tidak ada masjid dan saya tidak punya dana kecuali Asyik memberikan tazkiyah. Saya mohon kepada Syekh oh, untuk memberikan tazkiyah sehingga mereka mengalur apa menyalurkan dananya untuk membuat masjid. Dan saya memberikan tauki. Nam, tanda tangan. Tapi ini bukan hujjah. Karena saya mungkin sendiri mengalang, mengalang zamul mas'ah. Celaan, cercaan yang minta-minta. Nah, Bahkan Syekh mungkin seandainya mau, maka rumah miliknya yang terbuat dari tanah akan berubah jadi istana yang megah. Beliau tidak mau. Rumahnya dari tanah. Bahkan beliau tidak tahu mata uang berapa jumlahnya. Ketika Syekh bin Baz nah meninggal dunia, kemudian sumbangan dari Saudi tidak ada, maka lantaman waktu itu terjadi kegoncangan bahkan Syekh Ahmad Al-Sabi meminjam kepada orang Sa'dah untuk memberikan makan kepada tulab di tempat. Sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan sehingga ada sebagian yang menyalurkan dananya untuk tulab di tempat. Waktu itu Syekh Mubir hanya memberikan uang sekitar lima ribu. Apa artinya uang lima ribu? Untuk ribuan murid-muridnya. Tidak tahu mata uang. Tapi antum melihat bagaimana. Tulab Syekh Mubir menyebar di seluruh pelosok dunia. Nah, menyebar sampai seluruh pelosok dunia. Dan ini tidak kita ingkari sampai di Indonesia sendiri. Mayoritas yang membuka markis-markis adalah murid-murid dari Syekh Mukbil. Tidak ada yang mengingkari Mayoritas dari sana. Nah, dengan melihat ini, jangan sampai kita suudzam bersangka kepada para ulama. Wa Syekhuna Yahya bin Ali Al-Hajuri yang beliau setiap kali khutbah itu bisa dijadikan satu buku. Sekali khutbah bisa dijadikan satu buku. Sehingga banyak orang-orang yang berusaha untuk menerbitkan khutbah-khutbah Syekh Yahya. Nah, setiap kali khutbah satu buku. Antum lihat berapa? Berapa tahun khutbah Syekh Yahya sampai sekarang? Kalau dihitung sudah ratusan atau bahkan sampai seribu lebih khutbahnya. Kalau dihitung juga sudah karangannya berapa? Nah, kemudian ada orang-orang yang tidak mengetahui kenyataan mengatakan ini cinta dunia, cinta kedudukan, cinta naam, istilahnya kemegahan, dan melihat sendiri. Dan saya melihat sendiri bahwa syekhnya itu punya hutang. Nah, bahkan kaset-kaset yang beredar di seluruh tempat itu beliau tidak mengambil keuntungan sama sekali. Yang mengambil keuntungan adalah orang-orang yang rekam. Coba kalau saya yang mau mengambil keuntungan. Berapa? Rumah oh, itu adalah rumah pemberian dari orang Bretoni Rumah dari tanah. Pemberian orang Bretoni saya tahu sendiri. Nah, karena orang-orang Bretoni, orang Bretoni eh, punya anak, punya anak-anak yang saya sendiri yang ngajarnya. Kemudian beliau berikan rumahnya setelah pulang ke Inggris kepada Syekh Yahya. Nah, jadi kita harus husnudzan kepada para ulama. Sebab mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan murid-muridnya sekarang ini lipat tiga kali. Nah, dari masa dari masa Syekh Mukbil bin Hadi al -Wadi. Lipat tiga kali. Rumah-rumah yang dulu harganya cuma 20 ribu. Sekarang dijual sampai 6. 1 juta atau 2 juta. Yang nilainya 1 juta ini 50 juta rupiah. Atau sampai 100 juta. Karena banyak orang-orang yang berusaha untuk masuk ke jamaah. Bahkan gunung-gunung batu berusaha untuk jadikan sebagai tempat tinggal. Karena saking banyaknya orang-orang berusaha untuk masuk. Nah, jadi tidak mungkin kecuali karena ilmunya keberadaan orang-orang yang di sana. Kemudian muncul orang-orang berusaha untuk memalingkan untuk tidak belajar ke tempat. Ini adalah orang-orang yang jelas-jelas menisihi manhaj salafun salih ridwanullahi alaihim Nah, Min alamah ahli bidah al-waqi'ah fi ahli al-athar. Termasuk tanda-tanda al bidah adalah memusuhi al hadis. Bermusuhan al hadis. Memalingkan untuk tidak belajar kepada al hadis. nah ayo al ikhwah. Habibakumullah jami'a. Sesungguhnya nah Semakin banyak fitnah, maka semakin banyak kebohongan-kebohongan yang akan disampaikan oleh orang tidak mengetahui permasalahan. Sehingga seorang yang berilmu terkadang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan kepada umat. Terkadang dibutuhkan untuk sabar. Sabar menerima kenyataan. Nah, menyibukkan dengan ilmu karena inilah yang insya Allah akan bermanfaat di dunia wal akhirah menyibukkan dengan ilmu. Nah, ayo ikhwah. Kemudian insya Allah subhanahu wa ta'ala daurah ini akan berlangsung selama tiga hari dan diupayakan untuk menulis Nah hal-hal yang terpenting yang disampaikan oleh para asatid nah, Ustaz Lul Akmal Ustaz yang mereka sudah menimba ilmu dari ulama Nam Yaman dan ulama Saudi yang insyaallah semuanya bermanfaat bagi kaum muslimin Imam Syafi'i menasihatkan kullu ilmi kullu ulum Laisa Setiap ilmu yang tidak di kertas maka akan hilang. Ini kebanyakan. Nah, kebanyakan ilmu yang tidak ditulis itu akan hilang. Nah, apalagi kita yang hanya terbatas dari sisi hafalan atau sisi penangkapan maka dibutuhkan untuk menulis hal-hal yang terpenting atau ngerekam bagi yang mampu untuk merekam. Nah, terus semangat sebagaimana para ulama mereka semangat dalam mencari ilmu. Wa jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan putus asa karena tuanya kita. Nah, Ibnul Jauzi ketika beliau berumur 80 tahun baru memulai belajar qiraah asyrah. Nah, qiraah yang 10. Ketika beliau berumur 80 tahun. Nah, wa Imam Ibn Hazm yang beliau baru Nah belajar ketika berumur 6, 26 tahun riwayat Sebagai mengatakan 38 tahun baru belajar. Wajul sahabah. Mayoritas para sahabah mereka itu belajar ketika sudah dewasa. Tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang terbaik. Abu Hurairah bermulazamah dengan Rasulullah SAW selama tiga tahun. Nah, kemudian bisa mengalahkan sahabat-sahabat yang lainnya. Mulazamah. Orang yang duduk di majelis ilmu. Jauh lebih baik daripada orang yang hanya sekedar pengajian sebulan sekali atau sepekan sekali. Dibutuhkan untuk dibutuhkan untuk duduk di majelis ilmu sehingga Abu Hurairah sendiri bisa mengalahkan para sahabat yang lainnya. Al-Huffadu tabaqatun durwatuha Abu Hurairah. Imam az zahri menyatakan demikian. Malah hufad, orang-orang yang banyak hafalannya. Itu punya derajat-derajat. Dan derajat yang paling tinggi adalah Abu Hurairah. Man yabsut rida fa'absu fama nasya ba'dahu abada Fa'basatah. Abu Hurairah radhiyallahu rida siapa yang membentangkan selendangnya dan saya ludahi setelah itu tidak akan lupa untuk selama-lamanya yang hadir di waktu itu adalah Abu Hurairah sehingga Abu Hurairah membentangkan selendangnya kemudian diludahi Rasulullah SAW setelah itu tidak lupa untuk selama-lamanya sampai meninggal tidak lupa hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ada waktu-waktu yang mustajab yang dibutuhkan bagi seorang telah berilm. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW datang dan berikan kesempatan, maka yang hadir ternyata Abu Hurairah. Abu Hurairah yang mendapatkan kenikmatan yang mulia ini. Sehingga menjadi hafil as-sahabah. Nah, Ayol ikhwah. Demikian pula antum lihat bagaimana merajah para ahli ilmu. Seperti Syekhuna Mukbil bin Hadi Al-Wadi sampai menyepelekan masalah makan roti yang sudah keras. Nah, Beliau masukkan di air. Setelah itu, tahan lembut dan sebagainya, beliau minum. Dalam tempo yang sangat singkat. Berusaha untuk nah, menggapai ilmu. Demikian pula ketika beliau kepada beliau beliau kepada istri dan anak-anaknya. Jangan kalian menyibukkan masalah makan dan minum. Sibukkan dengan ilmu. Nah, sehingga kedua anak dari Syekh Mubil menjadi orang-orang yang berilmu walaupun perempuan. Walaupun perempuan menjadi orang-orang berilmu. Walaupun satunya karena dinikahi oleh Muhammad al Bayyani yang mengikuti rialat sehingga tersia-sia ilmunya. Hamad bin Baitani termasuk salah satu murid dari Syekh Mubil yang jenius. Beliau nikahkan mudah-mudahan bisa mengganti dari Syekh Mubil. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti cita-citanya dengan cita-cita yang enam kandas setengah jalan sampai Syekh Mubil mengatakan, "Nah, ayo ikhwah, hayya nusalli al-janazah li Muhammad al-Baydani." Wahai ikhwah, mari kita bersama-sama sholat jenazah untuk Muhammad al baitani Mati ilmunya. Tidak berfa berfaedah dakwahnya. Terkubur sudah karangan-karangannya. Wahakadha karena mengikuti rialat, mengikuti mata uang. Tidak terkumpul antara dunia dengan ilmu. Nah, sehingga dibutuhkan bagi seorang talib ilmu oh, untuk betul-betul nah menggapai ilmu ini dengan sebaik-baiknya. Imam menawari terus bahas nah mencari cari masalah dalam buku-buku Islam. Tidak ada makanan lain kecuali tamar saja. Nah, terus makan tamar. Sampai beliau meninggal itu diakibatkan panas perutnya. Tidak ada makanan lain kecuali tamar atau kurma. Menyibukkan dengan bahas. Nah, sehingga Imam Nawawi yang masih muda, kaum muslimin bisa mengambil istifadah dari karangan-karangan beliau. Nah, wa aidan Mu'adz Jabal dan yang lain-lainnya dari para a'immah mereka masih muda. Wa Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga masih muda. Ternyata ilmunya bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Nah. Ayo akhwah. Hafizakumullah jami'a. Demikian pula dibutuhkan bagi kita setelah mendapatkan ilmu nanti untuk mengamalkan. Pengamalan ini adalah paling berat karena tidak hanya sebatas kita punya ilmu, namun tidak mengamalkannya. Karena orang berilmu tidak mengamalkan sebagaimana orang Yahud. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang dimurkai di antara mereka dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Jalan yang dimurkai adalah jalannya orang-orang Yahud. Ya mereka itu punya ilmu. Namun tidak mengamalkan ilmunya. Dan jalannya orang-orang Nasara. Abdali dan sesat. Mereka ahli ibadah. Namun ibadah tidak sesuai dengan tuntunan. Nam. Isa salatu salam. Sesuai dengan tuntunan Nabi-Nya. Demikian pula amal al-bidah yang mereka tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Qala Sufyan bin man fasata min ulama'ina fahuwa syabihun bil yahud wa man fasada min ubadina fahuwa syabihun bin nasara barang siapa yang rusak dari para ulama'nya maka itu menyerupai orang-orang Yahud dan barang siapa yang rusak dari orang-orang yang ahli ibadah, maka dia sudah menyerupai orang Nasara. Ahli ibadah tapi bodoh. Orang berilmu tidak mengamalkannya. Wal alimu bi ilmihi lam ya'malan. Mu'adzabun min qabli ubadil watan. Orang-orang yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya akan diadab lebih dahulu daripada penyembah berhala. Nah, innal munafikin fi darkil asfali minan nar wa lan tajid nasira. Sungguhnya orang-orang munafikun di neraka jahanam yang paling bawah dan tidak ada penolong. Nah, bagi mereka punya ilmu. Orang munafikun punya ilmu. Namun tidak mengamalkan ilmunya. Jadi tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pura-pura masuk Islam akan tetapi membenci Islam. Inilah orang munafikun, punya ilmu namun tidak mengamalkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tempatkan di neraka jahanam yang paling bawah. Hal itu sama bin Zaid. Rawal Bukhari Muslim yu'ta bir rajul yaumal qiyamah fatan dalik aqtabu batnih. Nah, fayadur bihi kama yadur himar حول الرها فيستمع عليه أهل النار نعم فقال فقالوا يا فلان ألم تأمر بالمعروف وتنهى المنكر قال بلى كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى المنكر وآتيه نعم akan didatangkan seorang pada yang kiamah yang seluruh isi perutnya keluar sehingga dia berputar-putar karena menahan rasa sakitnya sebagaimana keledai yang berputar-putar di penggilingannya nah untuk menggiling pagi ataupun yang lainnya ini tugas keledai ahli alaihi nar maka seluruh penduduk neraka ini berkumpul melihat ini kenapa orang disiksa dengan siksaan yang paling berat kenapa ini Faqalu ya fulan. Mereka mengatakan wahai fulan. Alam ta'mur bil ma'ruf. Bukankah kamu perintahkan kebaikan? Watan hal mungkar dan kamu larang kemungkaran? Nah, qala bala. Dia katakan bala. Iya. Saya perintahkan kebaikan namun saya tidak melakukannya. Dan saya larang kemungkaran namun saya melakukannya. Nah, betapa banyak sekarang. Betapa banyak para kiai atau para doa yang mengaku dai dai Allah Subhanahu wa taala. Ia merintahkan kebaikan namun diri-diri mereka tidak mengamalkan kebaikan itu sendiri. Nah, betapa banyak orang-orang yang mengaku ulama, mengaku kiai, atau mengaku sebagai dai dai Allah ketika memerintah melarang kejelekan tapi mereka melakukan kejelekan itu sendiri. Nah, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di neraka dengan siksaan yang paling berat melebihi siksaannya dari para penyembah berhala, para penyembah patung, dari orang Yahudi orang-orang Nasara dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Allah S.W.T. menyatakan inna akhaf ma akhafu alaikum ala al mudillin. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan buat kalian adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin yang tidak sesuai lisannya dengan amalannya. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma tafalun kabar maktan inda Allah an takulu ma taf'alun. Wahai orang beriman, aku beriman. Kenapa kalian enam katakan apa yang tidak kalian lakukan? kabar maktan inda Allah an takulu ma taf'alun. Kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian katakan dengan apa yang kalian tidak lakukan. Murka Allah Subhanahu wa taala Nah, sehingga dibutuhkan. Nah, kita lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan-perumpamaan. Orang-orang yang punya ilmu namun tidak mengamalkannya. Masalul ladzina hum bil tawrah thumma lam yahmiluha kama himar yahmilu asfara. Perumpamaan. Nah, Orang-orang diberikan kepada mereka itu Taurat. Seperti keledai yang membawa Taurat. Nah, apa faedahnya? Seekor keledai membawa kitab. Membawa kitab. Nah, apa faedahnya? Tidak bisa membaca. Tidak bisa mengamalkannya. Tidak berfaedah. Orang-orang yang berilmu. Namun tidak mengamalkan. Tidak berfaedah sama sekali Nah, mungkin hanya mendapatkan masalah dunia. Akan tapi kalau tujuan menjadi dai, dai Allah SWT karena dunia. Ketahuilah tidak ada balasan lain kecuali neraka Allah SWT. Mangkana yuriul hadunya wa zinataha. Nuwasfi ilaihim amalam fiha. Wahum fiha lai mukhasun. Ulaika alladhin laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha. Wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan dunia, dan perhiasannya. Nah, nuwaffi ilaihim amalan fiha. Maka kami akan berikan. Nah, apa yang menjadi cita-citanya, tujuannya. Wahum fiha la dan mereka tidak akan dirugikan. Ulaikal ladzina la islahum fil akhdi ilan Namun mereka tidak ada balasan lain kecuali neraka. Wa habita ma fiha dan Allah Subhanahu wa taala akan hapus segala apa yang telah ia usaha, mereka usahakan. Wa dan sia-sia segala apa yang mereka usahakan. Nah, bagaimana seorang mencari ilmu? Tujuannya dia menjadi dai Allah untuk mencari dunia. Abarnya dunia ini ya ikhwah? Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis Salim bin Sa'idi. Nah, dihasan oleh Imam. Nah, Al-Bani. Law kanat dunia, ta'dil janaha ba'udah. Ma ata kafiran syai'an qab. Seandainya dunia dan segala isinya ini bisa mengimbangi sayap nyamuk, maka sungguh orang kafir tidak akan diberikan sedikit pun. Artinya dunia dan segala isinya ini tidak seimbang dengan sayap nyamuk. Isi Allah Subhanahu wa taala. La maudi sauti ahadikum fil jannah Khairan minat dunia wa ma fiha. Hadis Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Bukhari. Ujung tombak kalian itu. Isi Allah Subhanahu wa taala di surga nanti lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tidak bisa mengimbangi ujung tombak. Lalu bagaimana dengan orang-orang dia mencari ilmu. Tujuannya hanya untuk mencari dunia atau mencari lam ketenaran tidak berfaedah sama sekali. Tidak ada balasan lain kecuali neraka Allah. Dan terhapus seluruh amal-amalnya. Dan batil sia-sia. Apa yang mereka usahakan. Maka dibutuhkan di sini untuk ikhlas azza wa Fa'budullah. Mukhlisina lahuddin. Maka sembahlah Allah. Dengan keikhlasan dalam menjalankan agama. Wa ma umiru. Illa liabdullah mukhlisina lahuddin. Adalah mereka diperintahkan kecuali. Untuk melakukan keikhlasan. Dalam melaksanakan agama. Nah. Sehingga dengan ini. Kita akan betul-betul berusaha. Mencari ilmu lillahi azza wa jal. Bukan karena yang lainnya. Bukan dunia. Bukan perempuan bukan jabatan, bukan ketenaran, tapi lillahi azza jal. Ada anak suraka ahli syirik. Man amila amal asyrakan ma'iyya fi ghairi, taraktuhu wa syirkah. Saya tidak butuh. Allah katakan demikian. Saya tidak butuh. Orang beramal, namun amalnya dilakukan dengan kesyirikan. Dengan ria, dengan sumah, dengan kesyirikan, dengan beta, ataupun yang lainnya. Nah, barang siapa yang beramal, namun amalnya bercampur dengan kesyirikan, maka saya tinggalkan dia dan amalannya. Allah tidak butuh sama sekali. Hadis Abi Hurairah, rawah Muslim, hadis qudsi. Nah, maka dengan ini bagaimana upaya kita untuk bisa menjalankan syariat Islam dengan keikhlasan Allah Azza wajal, bukan yang lainnya. Nah, man ta'allama ilman mimma yatawabbihi wajullah, la ya yata'allamu illa li minat dunya lam yadid yaumil qiyamah arsal jannah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala. Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ditujukan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ia tujukan kecuali untuk memperoleh dunia. Lam yajid alfal arfal jannah, yakni rihaha. Tidak akan mendapatkan bau surga. Baunya sudah tidak mendapat. Padahal bau surga bisa tempuh dengan hakada wa hakada. Riwayah 500 tahun perjalanan. Bisa dicium. Bagaimana keharuman dari bau surga. Tapi pencari ilmu yang tidak ada lain kecuali untuk memperoleh dunia. Maka tidak mendapatkan pada kiamat. kiamah. Nah, marfal jannah yakni rihaha baunya surga tidak akan mendapatkan. Keikhlasan Allah azza wa jalla. Maaf. Bagi seorang talibul ilm setelah mengambil dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah maka betul-betul menerapkan yang sudah kesampaikan. Kemudian pula bagi seorang talib ilmu harus bersabar bagaimana mencari ilmu. Allah akan berikan ujian-ujian yang berat. Ini pasti. Mencari ilmu atau mengamalkannya. Jangan heran Allah berikan ujian. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ditanya segala kekuasaan. Dan dia mampu atas segala sesuatu Allah ciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa orang-orang terbaik amalan-amalannya? Untuk menguji diri kalian, siapa terbaik? Orang banyak yang mengaku saya beriman. Saya mengikuti salafun saleh. Tapi harus tahu bahwa Allah akan memberikan ujian. Hasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la Apakah manusia mengira? Mereka mengucapkan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaku wala ya'lamanna al-kadzibin. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang sebelum Naam. Mereka supaya mengetahui siapa orang-orang yang jujur yang benar dan orang-orang yang pendusta. Banyak orang yang mengaku beragama Islam, yang mengaku beriman, namun diuji dulu. Inna min asadin nas bala'an al-anbiya thummal amsal fal amsal. Sungguhnya yang paling berat cobaan adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya yang semisalnya. Anda melihat bagaimana Allah berikan ujian kepada Ayub salatu salam Nah, sampai iblis bersumpah Qala fa bi yang la uyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu aku sesatkan mereka semuanya. Dan minta kepada Allah, ya Allah, makinimin min mali. malik, min mali. Berikan kemampuan beri diriku dari harta bendanya. Allah izinkan sehingga seluruh harta benda yang dimiliki oleh Ayub alaihissalam dibakar oleh iblis. Tidak tersisa sama sekali. Tapi Ayub masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian iblis mengatakan lagi, "Makini." Nah, min auladi, berikan kemampuan bagi diriku. Nah, untuk anak-anaknya. Allah izinkan sehingga ketika seluruh anaknya berkumpul, nah, di anak yang paling besar, maka iblis menjatuhkan atap rumah tersebut sehingga seluruh anaknya mati. Ayub masih bersabar. Kemudian iblis minta lagi, makini min jasadi. Berikan kemampuan diriku dengan tubuhnya. Allah kabulkan sehingga seluruh tubuhnya hancur. Sampai seluruh manusia menjauh kecuali istrinya. Satu-satunya yang masih mendekat. Tapi seluruh manusia menjauh. Nah, Allah berikan ujian kepada Ayub. Alayhi salatu salam. Nah, demikian pula Yahya dibunuh oleh kaumnya wa Zakaria kadzalik dibunuh oleh kaumnya. Rasulullah SAW ketika perang Uhud pecah kepalanya, pecah gigi taringnya. Nah, bahkan sampai baju, nah besinya dia masuk. Nah, ujian diberikan kepada para anbiya Nah kita kalau sebagai orang yang mampu beriman kepada Allah pasti akan diuji. Hadis Anas bin Malik rawah Tirmidzi, Allah idza habba fulanan ibtala." Sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka pasti Allah akan mengujinya. Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu Barang siapa yang ridha dengan ujian ini tadi, maka Allah akan ridho kepadanya. Namun barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya. Nah, maka dengan ini kita sebagai dai dai Allah harus bersabar menerima cercaan saya sana sini. Kalian salah salafi juga begitu. Harus sabar. Dikatakan orang salafi adalah orang-orang yang suka mencerca. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencerca orang kufar. Naam. Menjaga Fir'aun wa yaumil qiyamah. Adkhilu ala Fir'aun al adab pada yaumil qiyamah. Naam. Adkhilu masukkan. Ya, naam dalam qiraah. Dalam qiraah lain udkhulu. Masuklah kalian wahai keluarga Fir'aun kepada azab yang pedih. Allah tahdir kepada Fir'aun alaihi laknatullah dan para pengikutnya. Keluarga-keluarga yang tidak beriman juga begitu. Allah tahdir. Naam Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. awna anhu ma'alhu ma kasab. Saslana rongga lahab. Itu lihat. Allah tahdir. Kepada Abu Lahab dan istrinya. Sebagai penyebar fitnah. Nah. Demikian pula Allah tahdir. Kepada Qarun yang dia mempunyai naam kekayaan yang luar biasa. Inna Qarun kana min qaum Musa fabagha alaihi wa atainahu al kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwah. Nah, Qarun termasuk kaum Musa tapi dia tidak mau taat kepada Musa. Dan kami berikan kepada nah, kepada Qarun Kekayaan yang luar biasa. Sehingga kunci-kuncinya saja dibawa oleh orang kuat tidak mampu untuk membawanya. Namun Korun menjadi penghuni neraka. Nah, ini pula yang menjadi kenyataan bagi kita bahwasanya justru orang-orang kaya adalah orang kufar. Nah, orang-orang kaya itu pasti orang-orang kufar. Kaum muslimin tidak akan mendapatkan demikian. Nah, Makanya jangan heran ketika mereka menyerukan oh, untuk enam masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas orang kufar tetap kaya, lebih kaya dari kaum muslimin. Enam, inat dunia muslim mu'min wajan al kafir hadis Abi Hurairah Semuanya dunia adalah penjara kaum mukmin dan surganya bagi orang kufar. nah sehingga dengan ini kita harus bersabar dengan keadaan yang ada dalam diri kita. Sebagaimana para anbiya yang mereka juga sabar dalam menerima kenyataan. Wallah ya bina ukhti, qad marra syahran fi talaga ahillah wa ma fi abiyadah Rasulullah sallallahu alaihi Aisyah bilang kepada Lam Urwah bin Zubair, wahai ibn ukhti, Wahai anak, saudara perempuan saya. Demi Allah, dua bulan berturut-turut. Tiga hilal, tidak menyalakan di rumah. Rumah Rasulullah SAW, nah, tidak masak sama sekali. Dua bulan berturut-turut. Nah, kesabaran yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW dan para istri-istrinya. Dan kita pun harus berusaha untuk sabar. Bahkan sih Ahmad memberikan penjelasan. Si Ahmad al Ketika kita masih di Nah, Damman, Ada berita bahwasanya saya akan menghancurkan markasnya Asyik Muhammad Al-Imam. Ini banyak laporan. Fitnah, nah, fitnah sana sini. Kemudian saya ajukan ini kepada Syekh Ahmad. Ini bagaimana? Sekarang menyimpan bahwasanya saya akan menghancurkan markasnya Syekh Muhammad Al-Imam. Bahkan nggak pernah saya katakan ini. Allah isbir ya Hazim. Sabar kamu ya Abu Hazim. Nah, kalau kita punya keledai, kita tuntun. Kalau orang akan mengatakan, masa keledai dituntun? Orang kok goblok sekali. Nah, ketika kita nah, naik di atas keledai tadi, orang juga nah akan menyela. Masa keledai yang lemah begini ditunggangi? Kalau kita pikul atau kita letakkan di atas kepala kita, orang-orang juga akan mencerca Nah, masa keledai diletakkan atas kepala? Jadi dengan ini pasti akan banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Kedustaan-kedustaan dari musuh-musuh Islam ataupun dari orang-orang yang tidak tahu ilmu. Oleh karena itulah Imam Syafi'i menyatakan idza sakatal jahil qalal khilaf. Kalau orang-orang bodoh itu diam, sedikit perselisihan, akan banyak perselisihan. Tapi karena banyak orang bodoh yang ikut campur dalam masalah fitnah sehingga akan membesar fitnah. Yang saya mengatakan tidak sakatal jahil kalau khilaf, kalau orang bodoh itu diam, sudah diam aja sudah. Akan sedikit. Nah, perselisihan. Karena banyak orang yang memberikan fatwa yang dia sesuai dengan syariat Islam. Kiai memberikan fatwa boleh bagi para petani untuk ngosor salat ketika di sawah. Mana dalilnya? Perempuan-perempuan yang mejeng dalam pemantenan, yang mereka juga membuat RA Kartini di gelungnya. Ada kiai yang berfatwa boleh bagi perempuan-perempuan yang ah, menjadi ya, petugas untuk sinoman untuk ngosor sholat. Dari mana dalilnya? Orang-orang bodoh yang berfatwa. Sehingga banyak perselisihan. Bagaimana Ustaz ini fatwa dari sana demikian. Ini fatwa dari sini demikian. Mana yang benar? Yang benar kita wa Nah, saya نعم فإن fi في شيء Allah wa Rasul, kuntum إن كنتم تؤمنون wal واليوم Akhir. jika ada persisian dari kalian kembali kepada Allah dan Rasulnya ya kalian adalah beriman kepada Allah nah di hari akhir nah sehingga dengan ini jelas bagi kaum muslimin oh, untuk kembali kepada kitab sunnah kita sabar Insya Allah nanti materi yang saya bawakan ini masalah syiah karena permasalahan ini sudah melebar ke sana kemari. Walaupun judulnya ini adalah enam Tentang masalah ilmu dan ulama. Namun khusus saya sendiri insya Allah akan sedikit menjelaskan. Insya Allah SWT saya bawakan ini masalah syiah di seluruh dunia. Termasuk juga Indonesia. Mudah-mudahan enam Dengan ulasan ini tadi bermanfaat bagi kita. Dan Allah Subhanahu wa kita termasuk orang beruntung dan diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah nanti dilanjutkan Ba'da al-Jum'ah. Dan Ustaz melakukan khutbah di Mahad Itibah Sunnah. Nah. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.